Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia setelah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita yaitu sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita tidak ada salahnya jika kesempatan ini kita manfaatkan untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Mengenal dan mengetahui manhaj salaf adalah nikmat terbesar dan anugerah yang sangat luar biasa. karena tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan memberi jalan kepada kita untuk bisa mengenal dan mengetahui manhaj salaf. Maka kewajiban kita yang pertama adalah bersyukur. Memanjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita tetap berada di atas nikmat ini hingga ajal tiba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur, tentu aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun ketika kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, ikhwarbidin rahimakumullah, kewajiban kita adalah mempelajari manhaj ini dengan sebaik-baiknya. agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya mengaku mengikuti manhaj ini namun tidak sesuai secara faktanya Al-Allamah Al-Syeikh Al-Fauzan salih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan laisa kullu salafi yakunu salafiyan tidak setiap orang yang mengaku dirinya sebagai salafi berada di atas manhaj salaf menjadi salafi. Karena itu semua butuh pembuktian. Kalau hanya sekedar mengaku, setiap orang bisa melakukannya agar kita terhindar dari hal yang seperti ini maka kewajiban kita adalah mempelajari manhaj ini dengan sebaik-baiknya ini yang kedua kemudian yang ketiga adalah mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Karena segala sesuatu itu butuh pembuktian berupa amal. Selain ilmu dan pengetahuan. Kita harus mengamalkan manhaj salaf ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Akidah kita harus akidah salafiyah. Muamalah kita معاملة السلفية أخلاق kita أخلاق سلفي منهج منهج سلفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من mengatakan لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك fa inna manhaj salaf la yakunu illa haqqan atau kama qala rahimahullah bukan merupakan sebuah celah bagi siapa saja yang menampakkan madhab salaf dalam dirinya menisbatkan diri kepadanya bahkan semua itu wajib untuk diterima karena tidak ada dalam manhaj salaf kecuali hak kecuali kebenaran Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk mencintai dalil, mencintai hujjah, mencintai burhan, mencintai kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manhaj salaf tidak mengajarkan kepada kita ta'assub, fanatik terhadap pribadi tertentu. Jika ada ucapan seseorang, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, tidak didukung dengan dalil, tidak didukung dengan hujah, tidak didukung dengan burhan, maka ucapannya mardud, ucapannya tertolak. Karena yang kita ikuti hanyalah dalil, hujjah dan burhan. Ini yang diajarkan oleh manhaj salaf kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berkumpul di atas kitab dan sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah Quran dan Sunnah dan jangan berselisih jangan bercerai berai fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul kembalikan kepada dalil kembalikan kepada hujjah Siapa yang perkataannya dibangun di atas rujah, dibangun di atas dalil, maka itulah yang kita terima. Dan siapa yang perkataannya kosong dari dalil, tidak dibangun di atas dalil, hanya sekedar dunun, prasangka-prasangka atau bahkan sampai pada tingkatan tuduhan dan kedustaan, maka kita tolak perkataannya. Siapapun itu dan bagaimanapun keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat ini. Jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam persoalan apapun kembalinya kepada syariat. Dalam persoalan apapun kembalinya kepada dalil, kembalinya kepada hujah, kembalinya kepada burhan. Kita mencintai para ulama tetapi ketika ada perkataan para ulama yang tidak dibangun di atas hujah, di atas dalil, di atas burhan, maka kita tidak akan pernah ragu untuk meninggalkannya. Karena yang kita ikuti adalah dalil. Ini yang diajarkan oleh manhaj salaf kepada kita. Manhaj salaf tidak pernah mengajarkan kita untuk ta'asub fanatik. Bahkan salah satu bentuk kecintaan kita kepada para ulama adalah mengikuti perkataan-perkataannya yang dibangun di atas dari Ikhwani din, rahimani wa rahimakumullah. manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan selera pribadi. Ini adalah sebuah penyakit yang bisa membahayakan kita. Siapa yang mengikuti selera pribadi dalam menentukan sesuatu, maka ia telah mengikuti hawa nafsu. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsu maka dipastikan berada di atas kesesatan. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa minan nas ada di antara manusia yang kecintaannya kepada seseorang dan kebenciannya kepada seseorang disesuaikan dengan selera pribadinya. Tidak dibangun di atas syariat Allah. Tidak karena Allah fa inna hadza fihi minal hawa maka yang seperti ini dalam dirinya terdapat sesuatu dari hawa nafsu kalau kita mencintai seseorang sesuai dengan selera pribadi kita, maka kita tidak akan pernah peduli seseorang itu berada di atas kebenaran atau kebatilan. Kita tidak akan pernah peduli seseorang itu benar atau salah. Tapi kalau kecintaan kita dibangun di atas syariat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala maka ketika orang yang kita cintai itu melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah ragu untuk meninggalkannya. Karena kita tidak mengikuti selera pribadi kita, yang kita ikuti adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena selera kita kalau kita lebih cenderung mengikuti selera kita berarti kita mengikuti hawa nafsu kita kita tidak akan pernah ragu untuk mengatakan fulan alan salah kalau memang salah salah meskipun dia orang yang kita cintai Jadi manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk tegas dalam mengambil sikap. Jangan mengikuti hawa nafsu dan selera pribadi. Ini sangat berbahaya. Ini salah satu sebab yang banyak diantaranya orang-orang yang tadinya berada di atas manhaj salaf kemudian menyimpang karena ini. Karena kecintaannya terhadap seseorang kadung terlalu besar hingga akhirnya semua itu membuat ia buta. Kecintaan itu akan dikatakan benar manakala sesuai bimbingan syariat. Kita mencintai seseorang karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kita ikuti adalah kebenaran. Bukan pribadi tertentu. Naduru al haq haitsu dara. Kita berputar bersama dengan kebenaran kemana kebenaran itu berputar. Kita mencintai para ulama, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Siapapun yang terjatuh dalam kesalahan, maka kita tidak boleh mengikuti kesalahannya atau bahkan sampai pada tingkatan membelanya. Ini tindakan yang salah, ini menyelisihi manhaj salaf. Manhaj salaf tidak pernah mengajarkan kepada kita seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk mencintai ilmu dan mencintai ahlul ilmu. Jika kita mencintai ilmu, maka kita akan menjauhi hawa nafsu. Tapi kalau kita meninggalkan ilmu, maka yang terjadi adalah kita akan mencintai hawa nafsu dan mengikuti hawa nafsu waliyallahu Oleh karena itu salah satu dari ciri khas manhaj salaf adalah mencintai dan memuliakan ilmu ilmu din, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah. Kecintaan para salaf terhadap ilmu syar'i sangat luar biasa. Melebihi kecintaan mereka terhadap hal apapun. Ilmu telah menjadi bagian dari hidup yang terpenting bagi mereka. Maka siapapun yang mengikuti manhaj salaf ia dituntut untuk mencintai ilmu di ilmu syar'i dan mencintai ahlinya karena ilmu adalah hujjah ilmu adalah burhan ilmu adalah dalil ilmu adalah sesuatu yang patut untuk kita hormati ilmu adalah din itu sendiri Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu itu adalah agama itu sendiri. Ilmu harus menjadi darah dan daging kita. Berucap dengan ilmu dan berbuat dengan ilmu. Menentukan sesuatu dengan ilmu. Memutuskan sesuatu dengan ilmu. Menyikapi sesuatu dengan ilmu. Tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan perasaan. Ya. Tidak dengan semata-mata mengikuti kebanyakan orang. Tidak mengikuti selera pribadi. Tapi dengan ilmu dan di atas ilmu. Manhaj salaf telah mengajarkan kita untuk seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Manhaj salaf Mengajarkan kepada kita agar jangan menjadikan ilmu sebagai wasilah Untuk dapat mewujudkan keinginan-keinginan yang buruk Keinginan-keinginan yang jelek ada banyak orang yang memanfaatkan ilmu din untuk tujuan yang tidak benar, untuk tujuan yang tidak baik, untuk merusak, untuk membuat kekacauan. Manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang membimbing kita, ya, mengarahkan kita. Manhaj salaf tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ilmu sebagai wasilah kita dapat membuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Manhaj salaf mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa syaja'ah, pemberani. Ya. Berani mengambil resiko ketika berpegang teguh kepada kebenaran dan berani mengambil resiko ketika harus bertentangan dan bertolak belakang dengan kebatilan. Karena segala sesuatu itu pasti mengandung resiko. Dan ini urusan hati. Karena keberanian yang sesungguhnya ketika seseorang memiliki kekuatan hati untuk memilih kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Ada banyak orang yang secara postur tubuh nampak kuat tetapi hati lemah. Mereka bukanlah para pemberani yang sesungguhnya. Para pemberani itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan hati. Ya. Ketika harus berseberangan dengan orang yang dicintainya misalnya. Karena orang yang dicintainya berada di atas kebatilan. Berada di atas sebuah kesalahan. Berani mengambil resiko tidak merasa berat. Karena yang lebih diikutinya adalah al-haq, adalah kebenaran. Ini yang diajarkan oleh para salat kepada kita, memiliki jiwa syaja'ah, keberanian, kekuatan hati ya. dalam berpegang kepada kebenaran dan melawan serta meninggalkan segala macam kebatilan-kebatilan. Kalau kita diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih yang benar, maka kita juga harus berani meninggalkan yang salah. Jangan cuma berani mengambil yang benar, memilih yang benar, mengikuti yang benar. Namun ketika dihadapkan kepada orang yang kita cintai dan dia ada di atas kesalahan, kita merasa berat untuk meninggalkan. Ini salah, ini keliru. Ini bukan pemberani. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisurrah." Innamasyadidu man mandana nafsahu indal ghadab. Orang yang disebut kuat itu bukanlah orang yang kuat, hebat, pintar, bergulat. Tetapi orang yang disebut kuat, hebat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik. yang saya singgung tadi bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah kekuatan badan tetapi kekuatan hati. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban yang berikutnya yang keempat adalah bersabar. Setelah mengamalkan manhaj salaf maka berikutnya adalah bersabar di atasnya. Karena segala sesuatu butuh kepada kesabaran. Tanpa itu kita tidak akan bisa berhasil. Kita tidak akan bisa sampai kepada apa yang kita cita-citakan, kepada apa yang kita inginkan. Tidak salah ketika pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat membantu setiap aktivitas, setiap pekerjaan maka bersabar di atas manhaj salaf. Akan banyak fitnah, akan banyak hal yang kita temui, yang kita hadapi, dan ini semua butuh kepada kesabaran. Kita harus tetap yakin bahwa manhaj ini adalah manhaj yang benar. Fa inna manhaj salaf la yakunu illa haqqa. Tidak ada di dalam manhaj salaf itu kecuali kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menyaring orang-orang yang menyatakan pengikut manhaj salaf. Allah akan tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Maka butuh kepada kesabaran. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita mengetahui dan mengenal manhaj salaf, maka pemahaman kita menjadi benar. Karena tidak ada yang kita ikuti pemahamannya kecuali pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mendapatkan jaminan keriuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal mengetahui dan mengikuti manhaj salaf maka kita akan sampai pada keselamatan di dunia wal akhirah di dunia dan akhirat kita akan selamat di dunia dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan kita akan selamat di akhirat dari ancaman api neraka maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kewajiban kita adalah bersabar. Dan kesabaran tanpa batas. Dari mulai kita start sampai kita finish itu harus terus ya, bersama dengan kesabaran segala macam kesulitan akan hilang ketika kita mampu menghadapinya dengan kesabaran. Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Para anbiya mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersabar. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersabar. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salaf seluruhnya mereka dikenal sebagai orang-orang yang bersabar. Maka kita yang sedang berusaha untuk mengikuti manhaj salaf dengan baik tentunya lebih butuh untuk itu apalagi kita berada di zaman yang boleh dikatakan kejelekan yang jauh lebih banyak jauh lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan kita hidup di zaman yang semua fitnah itu ada fitnah wanitanya iya fitnah syubhatnya iya lengkap fitnah syahwat dan syubhat butuh bagi kita semua untuk bersabar dalam rangka mempertahankan anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu mengenal dan mengetahui manhaj salaf Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing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 Walhamdulillahirabbil alamin.